anak-anak ini sudah tahu bahwa kalau ilmu ini tela bukan kaspe itu ilmu kalau kebijaksanaan makanan itu kebijaksanaan kan gitu nah anak-anak ini memiliki sudah terlatih untuk memiliki itu jadi kalau bahasa politiknya inklusif sekarang ini gini ngakunya bineka tunggal ika tapi kelompok terus menolak yang lainnya loh ya apa sih kalau memang binaki penjalika ya harus inklusif, harus menerima semuanya dengan segala kearifannya. Mengakui sengkuni loh, tak tak pahami loh, bisa. Abu Jahal loh tak pahami, Iblis loh tak pahami. Masih gak setuju, tapi aku bisa memahami. Gitu loh. Jadi inklusif itu anda menyiapkan keluasan dan tartil atau detail ilmu pengetahuan supaya kamu arif menghadapi apa saja. Sekarang kan kerjaan orang nolak nolak nolak nek wis nek wis kelompok A nolak kelompok B. Makanya Pak Nuh tadi kan kita ini tidak bisa tidak bisa dan dan itu sudah kita workshopkan Pak. Aku takkan rekonku mele, iku sama dengan ada anak SMP kita workshop di, di acara gini di Kudus tak ajak maju saya tanya ibumu itu ada di dalam dirimu apa di luar dirimu di dalam kenapa karena saya mencintainya gitu kan sekarang ibumu di mana di sana pak sedang nonton di sana loh jarimu di jeruk terus jadi ibumu di luar apa di dalam nah pertanyaan begini saya coba di mana-mana dan mereka tidak pernah punya kesadaran dan ibu saya ya di dalam ya di luar. Orang Indonesia itu kalau tidak di dalam di luar, kalau tidak di luar di dalam kan gitu. Pak Ngunu tak Ngunu wong Ya apa sih ada ini Indonesia bukan Jawa. Ini Indonesia bukan Jawa. Ini Indonesia bukan Islam. Ngono Ini bukan negara Islam. Loh, Indonesia itu ya Jawa, ya Madura, ya Sunda. Indonesia itu Jawa dan Madura dan Sunda dan Batak dan Bugis dan seterusnya. Itu yang disebut kesadaran di apa tadi Pak? Di apa tadi Pak? Di kesadaran dan tadi lho Pak. Bahasanya tadi? Apa? Paradi, para, paradigm of end ya, paradigma dan. Indonesia ini gaduh-gaduh dia hanya ada kalau ada lontongnya kubisnya, kecambahnya, kacangnya kan gitu. Lah nek lan gaduh-gaduh nolak lontong. Gaduh-gaduh nolak kecambah, lah gak ono gaduh-gaduh nih. Lho Indonesia iki kok ngelolokno Jawa iki ya apa? Nek wis pinter ndek kampus terus anggur Jawa didik wah itu primordial, eksklusif. loh, ya apa sih? Engko ngambek kabeh gaduh-gaduh ini gak dadi. Nah dilolokno, gaduh-gaduh ngelolokno lontong. Kita mboten jawab di sampean niku. Gitu ya. Ya. Jadi kita sambung dari sini Pak Pak Nuh, Pak Nuh memberi tanda tangan yang luar biasa, memberi stabilo yang luar biasa dan teman-teman ini sudah sangat terbiasa. Maka di Makiyahan ini katakanlah ini Makiyah ya. Nyambung gini, Pak Pak Pak Pak Direktur ini nyambung gini ini supaya apa? Supaya inklusif. Bukan panggung dan penonton. Kita bareng sedekat mungkin meskipun tetap produk dhuwur cek ketok mengudok teknis ya. Dan yang di sini Pak, nek ngomong keliru Pak, ada arek kari ngadit mencolok diterjang. Awak dulu. Dengan tidak ada batas dan panggung pendek ini, maka mau tidak mau yang di panggung ngomongnya harus baik, harus indah, harus hati-hati kan begitu. Kalau kita pakai pagar kayak pentas-pentas dangdut atau campur sari atau saya kermania, ya utamanya ya yang di panggung berbuat apapun saja tidak mendapat resiko dari pengunjungnya. Kalau di sini langsung. Tapi sebenarnya sebenarnya nomor satu tujuannya mereka di depan bukan itu pak. Bukan kok nanti awas kalau salah tak terjang gak pak. Kira-kira tanganannya apa ya ngono lah. Mulanya kita mang jadi fokusnya itu 70 persen. Gue sih Pak ojo saiki Pak Jarno sik Jarno cek cek ngiler sik Jarno. <laughs> Aku lho nek arek-arek iki pokoke nafsune iki yo mesti di mesti dikekno ngono Pak sudah terbiasa, mesti dikekno. Dan Oke ya, ini ya ya. Oke. Sekarang kita interaksi. Kita masih punya waktu sampai jam sebelas, berarti kita masih punya 45 menit lebih ya sabar ya sabar kan wingi ya ketemu mah bengi wingi wingi bengi ya ketemu ya sabar ya gak apa ya semakin kita jarang ketemu semakin rindu ah. apa gunanya kita ketemu lagi kalau engkau tidak membawa rindu dan aku juga tidak mendambakan untuk ketemu engkau kan begitu kan Allah kan begitu wa man kana yarjullaha eh Eh, amalan sorikan. Ini kan urusannya rindu sama Allah. Barang siapa yang ingin ketemu aku, maka hendaklah dia berbuat baik. Itulah jalan untuk ketemu aku kata Allah. Loh, Gusti Allah ini ngejak ketemu. Uang nek ngejak ketemu uang apa sebenarnya Kangen, rindu. Apa sampai rindu? Rindu adalah ekspresi cinta. Jadi urusan orang hidup itu cinta. Nah, maka kita mau bikin teknologi, mau bikin robot, mau apapun, juara itu juga belum input, Pak. Belum prestasi kalau saya. Sarjana belum prestasi. Prestasi itu kalau kesarjanaanmu sudah jelas manfaatnya bagi masyarakat. Makanya sholat itu tanda anil faksa wa bukti ini saiki sholat yo ya rajin tapi korupsi yo ya sambrek. Berarti sholat itu tidak hanya bermakna yang lima waktu. Berarti ada kualitas sholat. Ada sholat baik ada sholat manawiyah. Setiap nalurimu ada sholat. mulai setiap kali kan bismillah, bismillah, bismillah. Yang begitu. Jadi sholat itu lebih luas daripada yang lima waktu. Lima waktu itu pasti sholat. Tapi di luar lima waktu juga bermakna sholat. Sholat adalah sujud kepada Allah. Kita punya robot, kita sujudkan kepada Allah. Ya Allah jadikan ini manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Langsung ya, ya. Oke. Oke, sekarang kita dialog dipimpin oleh Pak Suko, Profesor Dr. Suko. Pak Fitnah, ya. Katurun, Cak Nun. Saya tadi cuma lihat salah satu e, syarat untuk menjadi direktur pensu harus bisa nyanyi. Tadi suaranya bagus. Dosa besar kata Cak Nun kalau hanya satu lagu. Setuju? Nah, nanti harus nyanyi lagi nanti kita kira itu. Eh, jadi menurut eh, Pak Nuh tadi pilihannya pinter apa? Cantik, yang satunya Oke, okay. tak dongane oleh umur swidak. Nah, ini kesempatan bagi eh, teman fans tapi tepuk tangan kita 30 tahun fans luar biasa berbagai kejuaraan Pak Nuh yang ini dan dari rumusnya adalah budaya inovasi dan inovasi budaya. Semoga tadi Pak Zainal Arif cerita kalau bisa eh, robot atau apapun yang diciptakan itu berikan manfaat bagi masyarakat langsung. Silakan yang ingin bermanfaat silakan naik ke panggung di kiri kanan saya boleh di sana. Sana ingin menyampaikan aspirasi. Monggo naik aja Mas. Oke. Satu silakan. Oke, harus pojok Mas jajan kontek. Sekarang ini. Sebagai sini. ini. Nah, pikir karena Mas. Ini terutama yang pens ini mana pensnya ini. Pens itu ada celana namanya pens ya. Pensil ya. Pensil. Sekarang Eh, celana, Napoleon yang press itu adalah Oke, mulai dari sana dulu Mas. Monggo silakan. Ya Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dikenalkan dari mana? Ya, mas saya Eka Prasetya dari Numerasi Sidoarjo. Kuliah di PENS juga. Ya, Pak. Pernah kuliah di PENS? Bukan di win Oh, win Ya. Eh. Ya, saya ingin mau bertanya kepada Mbah Nun khususnya terlebih kepada Bapak Direktur Pens bagaimana caranya ini kan temanya budaya inovasi dan inovasi budaya seperti yang kita ketahui Indonesia tidak pernah kekurangan pemuda-pemuda yang sangat inovatif dari mulai B.J. Habibie sampai yang terakhir penemu 4G atau mungkin anak SD yang di Nusa Tenggara yang menemukan apa pohon kedontong yang menghasilkan listrik itu bentuk sebuah inovasi dari remaja-remaja Indonesia. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan inovasi tersebut agar tidak dilirik oleh asing sebelum berkembang? Karena kebanyakan dari produk-produk yang dihasilkan oleh manusia Indonesia yang sangat inovatif tersebut sebelum berkembang datang pihak asing menawari sebuah tawaran yang sangat menggiurkan sehingga mereka lain sebelum berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kayak rektor Uwin, Eh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pen suka. Bukan. Nek eh, pen suka ono oh, giwakan ngono itu. Kula proyek, Pak. Apa proyek. Nggih. Ah, eh, badhe tangget. Namanya siapa, Mas? Yogi. Yogi, iya Mas Yogi. Di Sidoarjo. Ya. Ah, tangga tangga dan bangun. Niki asli budaya, budaya sing bener nih keling pribun nggih. Soale kula niki nggih kepin belajar budaya, budaya sing bener. Kalau jajal-jajal belajar ya pakai yang adat lah, loreng-loreng menekan saya itu. Yeah. Tapi tanggapannya ten masyarakat niku wah kabutan ilmu kon itu diwari. Kabutan ilmu. Iya, iya, iya, dikira dukun awakmu ya. Nggih. Iya. Nggih. Iya, iya, Diwareng ngene. Wah. Kan wis gak waras iki yo ya ditambakno. Lah kula niku asli kepen belajar dugi pakaian tok wis dienyek etrek-etrek kowe. Sakjane nggawa keris masalahmu. Padahal nggih, padahal kula niku lak nggih adat-adat ngoten niku kula suweneng wis keting piling gagah wonten. Kula persani wong Jepang apa kok sok kok sok budaya kok sok melejit, kok sok maju ngono ternyata dek seneng ambek budaya dek eh. tapi kok kula belajar budaya napa budaya kula iki ambek koyo-koyo ambek kanca iku walah kon maneh wis loro apa bingung? ngono lho dadi aku kepin belajar iku iya. wis oh. kon niku apa kon niku apa iya. padahal kepingin belajar lah kula niku badhe tangget belajar budaya inovasi sing bener niku koyo lha Mbah sip lah Nggih pun nggih. Nggih. Pun matur suwun. Nggih. Sesuk kanggo klambi loreng terus numpak jaran maksudnya. <laughs> Langsung karo polisi pinggir to. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nami kula Muhammad Maftuh Hilmi, panggilannya Hilmi, asli Sidoarjo. Eh kula mau bertanya saya punya adik, adik tingkat yang menurut saya dia punya bakat minat yang bagus di bidang tertentu tetapi orang tuanya tidak mengizinkan mengembangkan di bidang itu terus bagaimana kan saya melihatnya bahwa adik tingkat apa maksudnya eh uh, adik kelas ah nggih lanang wedok nggih perempuan ngoten ya, okay. nah <laughs> <laughs> Terus masalahnya apa? Nggih. Apa masalahmu? Masalah dia. <laughs> Dadas napa? Kan kalau menurut saya kan apa sebaiknya ketika bisa mengembangkan bakat minat itu menjadi profesi kedepannya. Tetapi apa yang saya lihat dari orang tuanya mungkin orang tuanya menginginkan dia ingin jadi seseorang yang lain dari dirinya. Jadi nek menurut saya bagaimana jalan tengah yang tepat untuk hal itu? Kudune eh, awakmu dadi wong tuane dhek. Masya Allah. <laughs> ya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Kurniawan dari Gresik. Dek, ngeten ya. Napa nggih rejek dhuwit nomor rejeki niku nek duper tambah melayu. Kali ku, soalnya kalau nggih pengangguran ini. Mbok, eh, ya Allah, bangga deh. Saya di pengangguran, saudara-saudara. Kamu kamu. Ngeten enten sing meyakinkan gula niku kul wawo wakat warak. Terus yang ngoten. Terus lah sunai sunai ya nopo niku? nopo ya pun nopo Eh, ya Pengangguran jaluk bojo pinter, <laughs> ayu, soge. <laughs> Mas. Assalamualaikum. Nami kula Malik Ali Akbar asli Surabaya. Nggih. Sing nang kula tanggulten dengan Mbah Nun niku sing kula niku napa nggih? Budal kerja niku pun niat api, tapi ini perjalanan atau dalam masa kerja itu disusupi niat jelek. Seperti hmm. contoh itu kayak polisi itu niatnya bagus mengayomi dan melindungi masyarakat tapi kalau ada yang melanggar lalu lintas sih sih, mandi kau, surat lengkap-lengkap. <laughs> ya wis Mas, isamennya. <laughs> ya pun matur suwun ya wis. Berangkat niat baik di tengah niatnya jelek gimana ya, ya. Ya, sama apa-apa. Ya kadung ya pun nih, Ayo Mas. Ayo Mas nggih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Asma kula Weldi Prasetyo saking Kutarjo Mojokerto kalau pada tanglet niku kula nate ngaos Ngeten Wonten istilah niku sedulur papat lima pancen niku Banun. Nggih niku ini kan menurut budaya Jawa nih. Terus kula nanti diceritani bambang niku ari-ari niku loh. Terus ini kan dulure awak dewi. Terus wonten budaya malih bagi nanti ngawas wonten buku bagi Cina-cina wonten niku loh. Terus e Saulin, Saulin. Nggih. Terus e bayi jasate bayi ket lahir niku. Niku terus e dugi wong-wong sing tas mati ngoten terus e. Lah kul badhe tanglet niku kinten-kinten kula tenam bro lah untuk kula nek kula setelah sedulur papat mau pancer gue Salah kula mboten ngertos Potol tel kula Mas Merat. Iya. Nyuwun pencerahan dugi Cak Nun, nggih. Banun. Suwun ngaten mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki nek tes ning pens nolak kabeh. <laughs> Monggo, satu lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal. Perkenalkan nama saya Jamik dari Pondok Alikam. Di sini saya akan bertanya kepada petinggi-petinggi PNS. Maaf sebelumnya. Kamu tenang. Kula jangan tangkap tentang inovasi. Berapa inovasi dari PENS untuk Indonesia? Karena di sini bukan anak teknik semua. Di sini ada petani, ada buruh, ada pekerja proyek. Dari itu saya akan bertanya ini saya akan sedikit tahu inovasi pers untuk Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya. Ngalahannya BPK. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nami kula M Haramdani Ismar saking Ponorogo, Pak. Oh. Nggih. Kuliah juga. Nggih, kuliah niki. Nggih. Pertama nggih, matur suwun saking Cak Nun, Mbah Nun sampun sowan dateng kampus Pens niki dan Pens ya. Mas Pens. Pens. Semester berapa, Mas? Semester akhir niki, Mas. Oh, akhir. Oke. Okay. Akhir, Pak, kalau lulus. <laughs> oh, nggih, ngeten mawon, Nun. Nggih, pangestune mawon uh, kagem Cak Nun benjing niku minggu depan niki para mahasiswa semester akhir badhe sidang. Sidang tugas akhir nggih. Mugi-mugi diparingi lancar mengke mingkare sampun lulus niku nggih angsal pedamelan ingkang sae dan bisa membangun inovasi yang berbudaya ngoten ta. Nggih. Enggal nggih cepet angsal jodoh ngoten. Nggih enten e, eh, sepertinya ini e, pertama nggih dengan adanya Ma'iyah ini saya menemukan fenomena yang jarang terjadi di kampus ini, Pak. Jadi saya melihat cewek cowok ini kok kumpul bareng di sini. Huh, niku lho lanang wedok tanpa ada batasan dan bisa menunjukkan kemesraan yang walah indah ngoten lho tak ngoten wah ngoten ini gumun ngoten lho biasanya ke eh kowe para ya ahi ya ukhti Ngapunten lho kulang kula enten iki mentalnya enten ingkang tersinggung saya hanya berkelakar ngoten men nyeneng nih mawon ngoten lho guyon ngoten lho iya. ini fenomena ya. Iya, iya. fenomena yang jarang terjadi gitu. terus uh, mengenai inovasi dan budaya itu mengenai pertanyaan yang mas yang dari saya tadi yang pertama banyak inovator-inovator dari Indonesia pak contohnya ada yang menemukan 4G wah itu ada di Jepang sempat di ya, Sewanteng Meriki ya, mengasih mata kuliah umum Cuma ini pulau gih survei Terus ada Mas Riki Elsen. Niku bikin mobil listrik. Lah, pertanyaan saya, wis iso eh, Wis iso implementasi? Lah kudune lah tinggal dhewe tuh kan Nggih Mas gih tinggal dhewe. Kok moro-moro tutuk dhuwur niku kok enten uh, mobil listrik tidak lolos uji emisi. Lah ya emisinya kono dia tuh jarine? ini kok apa enek tau nek mobil listrik ini gue Ngoten nggak Kenapa teh tahu nek uji, uji emisi. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Loh, padahal di luar negeri sana Tesla itu sudah menggembur-gemburkan mobil listrik. Kok di sini punya sumber daya manusianya ada. Terus sudah menguasai. Dan kemarin juga sempat jalan-jalan sama Pak Dahlan gih sempat napa kesandung teng pundi niku tawang mangu niku nggih. pokoknya pokoke tak dipakai ternyata tidak dipakai itu ya. Nah, nggih niku lho. Sip. Nggih. Apa kita ini terlalu ribut ngurusi kubu? Hashtag, hashtag dik Roni usah ngeles, hashtag. Orang cocok karo kuwi hashtag. Orang cocok karo kuwi kue kafir, kue bid'ah. Kue pokoknya orang podo karo aku, kue tak hashtag. Ya, sip. Siti-siti nek di hashtag India, Malaysia pun ngirim neng astronot. Lah kula niki dolan nanti. Oh. Sip. Tepuk Mohon Pak. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. kritik bagi kaum milenial juga. MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula enggar saking Wonoayu Sidoarjo. Nah, kula badhe tanglet. Kula niat asik lagi munggah SMA niki Kelas piro, Mas? Kelas tunggal SMA niki. Kelas 1 pirang tahun? Laki dari ya, wadah tunggal tahun. Terus. Nah, niku asline wadalan karpe karepe niku mlebet STM. Tapi dikengken wong tua kok mlebet mlebu SMA. Loh, tapi padahal kula pengen STM. Malahan wis pokoknya mlebu SMA. Lah, terus e tiang-tiang kan di dikengken birul waliden ngoten akhirnya kalau nurut mau tua tapi pak asli ten ini niku mboten pas ini niku ngoten nih pripun peribun, ya, oke okay, sip saged dadi napa mboten nggih okay. mas dijolne wong nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam uh, Nama saya Sofian Sauri dari Banyuwangi uh, Yang terhormat Romonun eh, kalian ingkang eh, pulau wolasi sedaya derek-derek kalian rencang ingkang wonten mriki kalian ingkang buatan wonten mriki eh kula buatan tanglet teman-teman cuma ngedi seketik petunjuk mau pencerahan tuki Mbah Nun Romonun eh Nopo kaitane inovasi meniko kalian hakikat budaya meniko kalian hakikat sebab kan wau niko sampun ditunjukake uh, eh, story niki kan religius ilmu pengetahuan semuanya religius terus dari A sampai Z innalillahi sampai ilahi rojiun pertengahannya itu kan inovasi saya ingin mencari tahu dari diri saya ini inovasi apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa ini dan diri saya serta seluruh keluarga yang saya sayangi dan juga saudara-saudara. Cukup ya. Uh, terus setiap inovasi ini kan memerlukan daya tarik mengenai bakat. Terkadang diri saya sendiri ingin mencari tahu bakat saya itu kadang sulit. Sebab kalau inovasi tidak tahu apa yang ingin diinovasikan dan terkadang bingung sendiri. Akhirnya tidak terjadi apa-apa, malah menyusahkan dan memusingkan hingga diri saya menjadi susah. Jadi ingin tahu itu aja mbak. Kita uripmu susah teman. <laughs> Bingung, wes tapi merah. Satu pertanyaan satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. E, eh, eh, nama saya Aris dari Jember ingin bertanya singkat saja Janun uh, e, inovasi budaya yang bagaimana yang tidak mencacatkan tidak merusak budaya asalnya sip cukup sudah oke okay, Mas mulai Sallallahu Nabi Muhammad Salim. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nami Kulo Irzam Kulo Sangking Singosari Kabupaten Malang Ngeten Mbah bangun e, kan kalau badai mendet e, satu budaya, budaya ngopi. Nah, budaya ngopi kan itu baik. Ya ngobrol perkara iman, ya saling bertukar pikiran. Nah, tapi akhir-akhir ini itu di apa? Banyak yang berinovasi itu mensisipkan e, Mobile Legend ya. Ya kan saya itu pengennya tuh ngopi terus ngobrol sama teman-teman sering bertukar, bertukar pikiran. Tapi kan diajak Mobile Legend ya gimana ya? Saya pingin lah ikut juga main. Nggih. Kula di sangune mawon damel rencang-rencang sedaya supaya nantinya nggak kebablasan ngoten. Terus kali tunggal malih manun. Kula nyuwun foto. Ada ada. Wes, lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Kulo Rizki saking Sidoarjo. Uh, saya mau bertanya, akhir-akhir ini kan berita banyak yang aset-aset negara dijual ke asing dan perusahaan-perusahaan besar itu yang menguasai itu asing. Uh, bagaimana yang harus saya lakukan sebagai orang cilik yang nggak jelas masa depannya masih mahasiswa nggih terus ya nopo kula nggih pengen urun dandani Indonesia lah nopo sing kudu kula lakukan niku sebagai wong cilik sing boten berpendidikan tinggi. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Hai Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Ima dari Teknologi Multimedia Broadcasting PEN. Mau bertanya, bagaimana cara kombinasi agama, budaya, dan inovasi atau teknologi baru ketika mendapatkan pandangan bahwa itu bid'ah teknologi itu? Teknologi itu bid'ah. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Adam saking Tuban, uh, eh, Bede tangklet. Uh, jadi uh, kita kan mahasiswa, mahasiswa itu setiap uh, biasanya di di biasa nggak di saja, mungkin di seluruh universitas Indonesia juga kita menciptakan banyak sekali inovasi, banyak-banyak alat yang kita ciptakan. Nah, tapi uh, kalau digabungkan dengan tema kita inovasi budaya bahwa biasanya kalau sudah mengerjakan uh, alat, sudah mengerjakan skripsi dan sebagainya itu biasanya sholat ngaji gitu di, ditinggalkan, diakhirkan lah. Bahkan ada yang ditinggalkan juga. Nah, kalau digabungkan sama tema kita kali ini itu mereka sibuk berbudaya inovasi tapi lupa berinovasi budaya seperti itu nah, e, minta nyuwun e, nasihati Mbah Nun Mawon hmm. kan kita niki mahasiswa ya, terima kasih ya mas terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. Saya ingin bertanya dengan Mahnun Nama saya Sirat, saya dari Surabaya Mahnun Begini Mahnun Kalau menurut saya budaya tercipta Bukan hanya untuk menumbuhkan rasa Tapi juga untuk memanusiakan manusia ya kan? dan menurut saya ada bagian penting dari budaya yang, hilang yaitu memanusiakan manusia nah yang saya tanyakan adalah sederhana Cak Nun bagaimana menemukan rasa memanusiakan manusia itu makasih oke terima makasih tepuk tangan buat orang-orang hebat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang relatif juga sama Cak Nun monggo dipun nanti kita minta tolong Pak Nuh juga terutama soal ini ya kan ono teori sosial potensi sistem aktualisasi jadi potensinya opo ae nek sistemnya gak bener untuk aktualisasi ini ya gak maksimal kon bal-balan winter pas umur walulas songolas limolas sampai songolas kon pak tapi begitu kon mulai selikur selikur pulikur munggah sistemnya ndak siap Kenapa sistemnya tidak siap? Karena wis campur aduk. Kita kan punya pedoman. Tidak apa-apa materialisme pada wilayah materi ya, tapi ada beberapa wilayah yang harus hati-hati kalau itu diperdagangkan atau di dikomoditikan atau dimaterialismekan. Misalnya bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang kebudayaan dan bidang pendidikan. Empat itu pasti membutuhkan bisnis jual beli juga di dalamnya tapi harus tidak boleh menjadi substansi tidak boleh primer jadi primernya pendidikan adalah manusia pelaku dan tujuan utama pendidikan adalah manusianya gitu ya bukan manusia menjadi alat pendidikan tapi pendidikan menjadi alat bagi pemanusiaan manusia jadi ini urusannya adalah mana wajib mana sunat sampai haram mana primer, mana sekunder, tersier dan seterusnya. Jadi mindsetnya harus jelas. mindsetnya Nek mindsetmu tidak tidak tidak tertata dengan jelas, pertanyaan apa saja, problem apa saja, jawabannya juga pasti keliru, gitu ya. Nah, ada beberapa mindset yang akan saya sebut di dalam rangka menjawab beberapa pertanyaan. Sekarang yang yang pertama, Mas Islami. Iya. Pertama, bagaimana cara mempertahankan inovasi agar tidak dilirik asing sebelum berkembang? Nah, ini kita perlu Pak Nur juga. Jadi gini loh, Rek. Misalnya ini, Pak Pak Zainal Aku isong gawe iki saya Joko Suprapto. Saya menemaninya sampai loro lopo sampai masuk penjara dua setengah tahun. Yang dia bisa bikin minyak dari air. Dia bisa bikin saluran listrik tapi tidak dengan logam segala macam. Si kita tidak usah tahu apa latar belakangnya, bagaimana itu penemuannya, tapi ada inovasi yang yang nanti akan benturan dengan kepentingan politik dalam kaitannya dengan bisnis. Misalnya gini, kon nggak gawe lenga, kon gak iso mobil listrik, iku ancaman bagi sing dodol bensin. Ngerti ya, Rek ya? Dan setiap inovasi harus dihitung positioningnya. Kon nek pinter dadi back, berarti ancaman bagi back yang lain, ya tega? Ya? Kan gitu. Jadi dunia ini adalah tempat di mana kita berlatih untuk seimbang dan dewasa karena neraka eh, surganya seseorang bisa menjadi neraka orang lain. Ini Nanti di surga enggak? Nanti di surga kita tidak menjumpai dialektika negatif seperti itu. Ya mulane aku ngejak awakmu ngineki opo ae tampungan secara inklusif dan temukan kenikmatannya, temukan harmoninya. Dan Anda sudah me me merasakan sendiri bagaimana inovasi komunikasi dan forum Anda ini. Ini inov sangat inovatif sebenarnya. Karena dia diarani pengajian ya duduk, diarani forum diskusi ya duduk, diarani pentas musik ya duduk, tapi iya kabeh. Jadi kita bikin sesuatu yang baru yang tidak seperti yang sebelumnya, kan begitu dan seterusnya. Nah, nanti saya mohon Pak Nuh untuk ikut menjawabkan. Misalnya saya saya ngerti kasusnya Eri, coba, Eh, ini? Ricky Elson ya dia sudah di Jepang sudah lama puluhan tahun di sana dipanggil oleh salah seorang menteri saya Anda sudah sebut namanya tadi Kemudian sampai di sini karena menteri itu sendiri adalah bagian dari satu sistem yang belum tertata dengan baik, akhirnya Riki menjadi korban. Ya, sama dengan Pak Joko Suprapto menjadi korban. Gitu ya, karena begitu ada orang inovatif, kemudian pejabat bisa kambuh libido kapitalismenya, ingin memonopoli anak itu. Misalnya ini, ono iso gawe blue energy kate gawe lengo dari air dan ternyata bagus saya sebagai presiden utamanya saya terus misi anakku tak kongkon gawe perusahaan untuk memproduksi ini ya terus saya akan rekrut copyrightnya nanti mendaftarkan copyrightnya bersama si penciptanya dan anak saya wis tak tukono tanah telung hektar terus tak no gedung tak no mesin-mesin dan seterusnya seperti yang diperlukan tapi yang bersangkutan yang punya karya itu yang inovatif itu tidak mau nek copyrightnya di dibagi wong itu tidak ide kok gitu kan akhirnya diperkarakan caranya diperkarakan bagaimana dia dipesan untuk bikin listrik permanen pak jadi sak kulkas ini ya listrik sing murup terus muter terus tanpa energi ada satu sistem seperti itu dipesan oleh salah satu universitas. Begitu sampai universitas itu datang janjinya untuk mendapatkan alat listrik permanen itu si yang bersangkutan tidak bisa memberikan, apa? Karena semua produksinya ditarik ke Jakarta pura-pura diverifikasi sehingga ketika dia harus memberikan alat itu kepada sebuah universitas itu dia tidak bisa memberikan maka dia diperkarakan dan masuk penjara jadi sistem ini eh, yang disebut sistem itu adalah peta otoritas pemerintah, peta keuangan dari pelaku-pelaku ekonomi besar, gak kayak aku kerawakmu gitu ya. Itu punya kekuasaan-kekuasaan dan dia menanggapi inovasi tidak dengan rasa syukur sebagai manusia, tapi dilihat berdasarkan ganggu kepentinganku gak, nek ganggu kepentinganku yuk, tak ini kok nggak Singapura yuk tak pateni kan itu dan seterusnya ya Pak Nun nanti bisa memberi bahan-bahan banyak ya tapi intinya upamakan makan inovasi apa itu juga hitung reaplikasinya itu juga hitung artinya ojo naif untuk ini aku persembahkan kepada bangsa dan negara iya kan bener untuk bangsa dan negara tapi begitu kok colno ikut dijopok dicolong dicolong itu ojo menaik kok inovasi teknologi lagu itu dicolong kon duwe lagu kok setoran nang Jakarta gak diterima tiba-tiba ben metu di albumnya Sopo si nyanyi Sopo pencetan Sopo padahal ku nyolong teko dekmu jadi itu yang saya sebut sistem ya sistem itu tergantung manusianya juga dengan mentalnya dan moralnya dan seterusnya ini ya kira-kira ya jadi eh, jangan heran sampai hari ini saya bahkan saya menyarankan untuk membuat teman-teman bikin asosiasi para inovator supaya mereka punya kekuatan politik dan punya dasar hukum sebab mereka akan terancam nek saiki wong kon dodol sampo utawa kon iku duwe salon akeh terus mari ngono jilbab populer ancaman gawe kon wis gak perlu keramas arek-arek iki wis gak perlu nang salon rambutnya baba-baba wong jilbaban ngono jadi lahirnya jilbab, inovasi jilbab merugikan pedagang yang lain yang begitu. Nah ini selalu terjadi bank juga nanti akan bisa hancur. Anda tahu kan sekarang yang tidak punya hotel dia lebih banyak labanya daripada yang punya hotel karena dia online, dia dagang online, kan gitu. Gak di toko, gak duwe barang, iso luwe badi timane di barang sing di toko. Nah, jadi perkembangan teknologi ini tolong dilihat multi efeknya juga. Ojo ojo ojo gampang-gampang. Ini nanti akan ada perkembangan yang lebih dasar lagi nanti berefek kepada tenaga kerja ya dan seterusnya macam-macam efeknya ini saya kira akan harus diperhitungkan karena itu PENS menurut saya tidak hanya punya tim teknologi tapi juga punya tim strategis untuk supaya aktualisasi dari para mahasiswa produknya nanti akan berada di dalam keseimbangan zaman di mana mereka bisa selamat syukur bisa mendapatkan rezeki yang sewajarnya dari inovasi mereka. Ini ya kira-kira ya. Terus ini tak saat dulu yang kedua, inovasi itu sebenarnya kan ini, nah inovasi itu barang sing wis ana didandani, diperbaiki menjadi sesuatu yang lebih baru. Itu inovasi. Ono mana invensi itu lebih berat, lebih mendasar. Yang belum ada dijadikan ada itu invensi. Jadi ada inventor, ada inovator. Jadi ada mujadid, ada mujtahid. Itu. Kalau mujadid itu yang memperbarui. Jadi jadi Iku mek logam-logam tapi karo arek-arek dipikir jadi robot, dipikir jadi jadi dadi CPU, dipikir mana jadi hardware, kita gitu kan. Jadi mek logam-logam. Itu namanya ijtihad. Ijtihad adalah perjuangan yang mengutamakan penggunaan akal pikiran itu namanya ijtihad. Nek jihad itu menyeluruh. Nek mujahadah itu berjuang me, me, me, menggunakan rohani dan hati. Mulai NU NO itu mujahadah, nek Muhammadiyah ijtihad itu ijtihate gak kelakon mujadai gak kabul no bisa nah saya kira rusak kabel yang gitu tapi yo gak san insyaallah oke eh, semua itu pekerjaan agama kalau saya lu nek menungso gak mujadai terus siapa ya ini? misal ada tadi pertanyaan gini budaya bid'ah segala macam ini loh sing inovasi teknologi budaya itu ojok muluk-muluk Misalnya kon di kongon sembayang, gay masjid. Sembayang nutupi aurat, ya toh? naik lanang teko ndukure udel sampai sore dengkul, nunggu ya. Ya. Terus Anda bikin teknologi. masuk kan ngangguk laras. yang gay kain. Makanya terus ada ada mengenali kapas, mengenali bahan-bahan untuk jadi benang, benang menjadikan itu namanya inovasi. Dari kapok jadi kain itu inovasi gitu loh jadi inovasi mek gak mek urusan teknologi modern kok semua manusia itu melakukan inovasi bayang no ketumbar itu biar ya, nggak itu pirang abad itu untuk di ketumbar apa mana sih jenis kemiri merico itu berabad-abad untuk mengenali gunanya apa dan itu nama inovasi begitu dia mengenali lombok campur brambang, campur trase, itu suwe nemokno itu inovasi, Pak. Itu ya inovasi kon kare badok tok ae. Iku ben inovator ada itu, gitu loh. Anggitmu lombok iku gak suwe tau uang gelem nglebokno lombok nang cangkem. Pertama kan mesti langsung dikelus Terus mari ngono gebras-gebras terus disebut iki panganan setan. Wis akhirnya dijauhi orang sampai berapa tabat sampai pada suatu hari uang gawe sayur kelebon lombok kok rodok enak-enak ya oh anak lombok eh oh ternyata lombok ini angger ditoto ditempatkan pada dosis dan teknologi yang tepat maka dia bermanfaat itu namanya inovasi benar ya nah semua orang itu inovator semua orang itu inovator kadarnya berbeda-beda ada yang sadar ada yang tidak ada yang berkualitas tinggi ada yang berkualitas rendah tapi kabeh wong inovator sebenarnya mindset lagi inovasi itu diperlukan oleh agama dibutuhkan gak anggo inovasi lah jilbab inovasi jilbab inovasi semua karpet tiker masjid kocone asini semua itu hasil inovasi itu tidak bid'ah nek ancane ngono iku bid'ah sembayang kudu nganggo bahan alam jadi kon sembayang nang masjid semua nggak belara lihane kabul kan gitu karena kalau tidak diinovasikan tidak diteknologisasikan dia akan berhenti pada alam mulanya awakmu gak mangan pari tapi ditutusik terus diliwet kait kok pangan itu namanya inovasi itu namanya teknologi jadi teknologi itu semuanya kabeh itu ya teknologi sebenarnya dan itu tidak bid'ah bid'ah adalah kalau kamu melanggar ibadah mahdoh yang Allah tentukan misalnya sembahyang ke 5 Gusti Allah singgawi itu sudah jadi atik roba yang itu zuhur petang rekaat atau jadi mentang-mentang kon suwehat terus telulas rekaat terus mari ngono traweh saking sate sak apa sak rekaat sak surat jadi al-baqarah rekaat pertama Pak wah wes meso-meso ngono jamaah kok. Jancuk suwe ini rek. Inovasi yang negatif kan gitu ya. Mulane kudu diukur kabeh. Jangan mentang-mentang benar, jangan langsung diterapkan, harus dihitung bil hikmah. Makanya utau ila sabili rabbika bil hikmah, tidak bil hak. Haknya itu bahan dasar untuk supaya haknya itu baik, harus dihitung, harus disolehi namanya. Soleh itu adanya adalah kebenaran atau kebaikan yang sudah diperhitungkan, disimulasi sehingga menjadi bahan perbaikan bagi seluruh masyarakat itu namanya soleh. Ini ya. Oke, sambil saya mindset-mindsetnya jadi soal bid'ah tadi pelajari bid'ah itu apa? Allah sendiri maha pembid'ah. Namanya al-badi. Jadi al-badi adalah maha pembid'ah. Jadi kalau kon diarani bid'ah kali yes, Yes. Lek Gusti Allah kure cilik-cilikan ya, ngono ya, ngono ya, ya. Jadi pelajari dulu dasar-dasar ilmunya gitu ya. Oke, berikutnya Mas Samanto. Iya, yang kedua adalah budaya yang benar itu seperti apa? Jangan ngomong benar, baik dan indah. Sebab tadi kan pedomannya jelas dari Pak Nuh, dari kita semua bahwa benar itu gurung dadi. Tapi dia bahan dasar yang harus kita pakai. Harus cari kebenaran supaya dengan kebenaran itu kamu membuat kebaikan kan ngono misalnya awakmu lombok itu bener rek pedes rek tapi aja mentang-mentang lombok pedes akhirnya kon nyayur lombok ayo gelem kon nyayur lombok soalnya enak pedes itu terus kan nyayur lombok bongko dhewe kon lombok itu diperlukan pengetahuan mengenai dosis sapiro sak sayur sak ceret oh sak ceret sak sak sak panciku butuh lombok piro kan gitu kopi ku nek sak gelas pirang sendok lah ngono gulon itu itu semua harus diukur itu namanya matematika jadi hidup itu tidak bisa tidak dengan matematika tidak bisa agama dijalankan tanpa matematika tidak bisa agama dijalankan tanpa teknologi gitu loh wong kon numpak mosok kon lunga kaji kanggo pesawat bid'ah ngono kan yo nabi gak tau numpak pesawat ya wis ndra kono Nek kata gak bid'ah temen mbak, mbak ya. Sampai roh Nabi tidak pernah tawaf tanpa naik unta. Ayo. Jadi saya kuwabe wong nek kata kaji umroh kudu tawafe nganggu, unta. saya saiki. Tae iki gak ya. ya. Ngono Masjidil Haram itu. Jadi gak kamu rek, pakai akal pikiran ladina liman la aklalahu tidak ada agama bagi yang tidak memakai akalnya kan gitu oh banyak sekali contoh-contohnya gitu gitu ya ya jadi pelajari ya oke berikutnya mas Sami Iya, selanjutnya bagaimana cara mengembangkan bakat atau minat tapi orang tua tidak mengizinkan nah itu problem sosial kita ya orang tua ini ya nyuwun sewu ya akeh ngawur akeh ngawur ngelbok notikan nanggon kuwi pak kalau bisa nih apal juz 30 ya Pak. Enggak semua arek TK. Bahkan arek TK gak bisa mau nulis gak masalah sebenarnya. Lapa wong kok kudu mau nulis mau nabi dewi gak buta huruf kok. Jadi arek TK kudune gelek dijak dolin nang omahe sapa, carane sopan santun, carane salaman, carane hormat, carane kan mulu Di, di, nang sawah cek ruang bunyi, peceran cek ngono lho. Dijak nang lak ngono. Ah dijak nang warung kopimu cek jelas cacak-cacak niku kelakuannya ya apa lah ngono ya <laughs> itu lah kok wong tua iki ya ngawur kadang-kadang tapi gini dasarnya kita ini agak salah sangka bangsa Indonesia itu kalau urusannya sama bakat ya ya di Jepang, di Korea, di Amerika orang itu sangat mencintai kerjaannya karena dia cari apa ya? Aku seneng aku seneng ngelempit-ngelempit kertas tak dadekno kupu-kupu tak dadekno pesawat. terus iku seumur hidup. Sampai dia ahli. Sampai dia ahli ngelempit-ngelempit itu. Gak layangan, gak apa. Sampai suatu hari NASA membutuhkan satelit yang ringan tetapi punya efektivitas maksimal. Harus ada lipatan-lipatan logam sedemikian rupa. Akhirnya siapa sing ditolak? Seridolo ya arek sing seneng ngumpet-ngumpet lah awakmu, awakmu dilihat tipologimu itu apa, caranya melihat dirimu itu ya, ya dipikir kon sing paling seneng kon nglakoni apa. Kon ini, utawa banyak mas carane, misalnya ini, kon niku wong sing bagian gawe mencetuskan, punya ide baru, apa sing bagian nandur karo ngrawat, apa kon sing bagian njeboli, sing bagian ngritik tok, ya jadi ada manusia pencetus, ada manusia pendiri. Kita berani mencetuskan belum tuh berani mendirikan loh Pak. Ya. Ada manusia perawat, gak bisa mendirikan tapi nek wis jadi saya sing Itu Gitu ya, Ada lagi manusia pendobrak. Gus Dur itu pendobrak. Pokoknya didobrak kabeh. Marung turu. Itu misalnya ya. Ya. Nah awakmu berbuat apa? Itu itu salah satu salah satu cara misalnya nih, saya ingin ndelok watakmu, awakmu itu jenisnya Abu Bakar As-Siddiq, apa jenisnya Umar, apa jenisnya Utsman, apa jenisnya Ali, ditolak ya awakmu sapa? Nah terus kecenderunganmu seneng nglakoni apa? Kon iku cocoke jadi, Ya kan banyak contoh-contoh. Gitu. Ini sambung dengan yang tadi ditanyakan dulur papat lima pancar nyun sewu ya kita tak ringkes saya ya. Ini rek, uang pula ndolei ya. Tapi jangan dianggap itu kebenaran sejati. Yang kebenaran sejati itu Allah. Jadi aku ngomong apa? Iku ojo dianggap koyok Quran rek. Iki lho nggarai sing nggarai gelut Islam iki anggere omongane ustaz dianggap sama dengan qala Allah taala padahal qala ustaz. Gitu mboten. Iku mek qala cak nun qala mbah nun gurung mesti bener. Ini ya, Dik ya. Nah, jadi sekarang Misalnya wong Jawa ngomong sedulur papat lima pancer, iku lak carane wong Jawa ndoleki uripe iki lho. Atine iku apa terjadi, terus merumuskan sedulur papat lima pancer. Aja ngomong bener ta gak bener, sing penting ya awakmu dadi luwe mateng sebagai pribadi ngono tok pedomane duduk bener gak bener sedulur papat lima pancer. Sedulur papat lima pancer iso kok, kok tarik garis ke sifatnya Nabi, sedik apa? Amanah, tablik, patona itu sama bisa tak jelas nubah itu sama nah pancernya siapa Allah pancernya Allah jadi tidak ada dirimu tanpa Allah tidak ada dirimu tanpa diri Allah makanya faltan faltandur nafsum damat liwat ya wala takunu kalladina jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga dia lupa kepada dirinya maksudnya orang yang tidak mencari Allah sehingga dia tidak pernah ketemu dirinya wah kadek macam-macam dek macam-macam caranya ini nggo wayang ya gak apa-apa wis kon jenisnya Bimo, ta Arjuna Radian apa Yudhistira apa Nakula Sedewa Nakula Sedewa itu uang meneng tapi ahli ngukir ahli filsafat ahli tapi gak kajian pamer gak baligo-baligo di pinggir jalan. ini ya, Nakula Sedewa sing baligo di dalan iku garut kocok kan gitu nek Nakula Sedewa gak pernah nah, awakmu cenderungnya ya apa temukan dirimu gitu ya ya nah e, jadi saya kira cukup lah jangan tanya panjang ini ya terus terus mas ya apakah rezeki itu kalau di Uber malah lari itu tadi sakarpe gusti allah gusti allah sendiri rezeki ya jangan memastikan kehidupan yang pasti dalam hidup cuman kematian apa nek kon bayang terus oke lu kena hubungan nih sembahyang itu urusanmu ngabdi Gusti Allah, soge iku karepe Gusti Allah nang awakmu. Ana wong sing matine gampang enak, ana wong sing matine susah, lara. Aja dinyek. Kedua-duanya ada alasannya Allah itu. Gitu loh. Jadi rezeki yang ngono, kono jadi ngomong rezeki, Gusti Allah tanggung jawab tenang ae kon. Sing penting kon nyambut gawe sregep temenan jujur, wis. Jadilah orang yang orang lain percaya sama kamu Jadilah orang yang orang lain takut kehilangan kamu. Udah selesai masalah. Gitu loh. Perkara rezekinya tidak terserah Gusti ya Allah. Ngono ya. Ya. Lho gak apa-apa pengamen gak apa-apa. Lah aku lah aman iki. Ya ngamen ya ono etikane, ojo. Eh, ya ngamen ya ngamen itu nyugui temen keindahan diperhitungkan supaya orangnya senang. Yuk ya gak apa-apa ngamen gak apa-apa. Gak apa-apa. Sudah saya saya itu mencintai semua yang Anda kerjakan asalkan itu baik, indah dan benar, yang gitu. Gak apa-apa. Ojo merasa rendah. Rumput jangan merasa lebih rendah dari kelapa karena rumput ya segitu itu, kelapa ya segitu itu. Ojo pedita-pediti menantang kelapa kan. Gitu loh, gitu loh. Gak, gak, gajah ya segitu wedos ya sauno. Anjane gajah tepat lah Loh, iso tak gajah dadi wedos. Yo gak iso. Sak tepak-tepake gajah gak iso dadi wedhus. Apa tepake wong dadi wedhus e gak iso. Gitu Terus lah kon dus dadi gajah, jarene gajah. Lho, wong sampean gajah gak iso dadi aku apa meneh aku dadi sampean kare ngono jawab. Aja aja terikat pada kebenaran yang statis deh. Terus nyambut gaya sing temenan niat niat api ndonga nang Gusti Allah Gusti pulau niki kepingin rabi pulau kepingin penggawean sing luwih meningkat sak niki. Wes bismillah kabul ngono ya ya syukur tak dongan Allah mala kuwi suge wes tuwek pas kon rabi loro wes mari warisannya nangkon, gitu wes mari ngono gitu. mati pisang kare kon jana urite komplit Wes Mas Lami terus Iya, ketika mau berangkat niat baik, tapi kalau sudah di tempat kerja malah jadi. Oh iya, hidup itu gitu. Selama kita belum di surga, kita masih berdinamika. Kadang kena beleduk, kadang kena racun, kadang kena udan. Langun lah. Ah. It, yang ngono iku Wong sekolah itu tujuannya cek iso bolos kok. Iya tak gak? Loh, ya coba. Gue jelas sekolah tapi nek bolos suweneng. Hari ini bapak ini tidak ada. Ya, gitu Ya iya coba. Yang uniku menungso jadi ngersulo. Ya dilawan, ya dilawan. Setiap hari kita itu dimasuki setan, dibersentuhan dengan bakteri, kuman-kuman, kita lawan. Kita lawan. Jadi pokoknya ini loh, kan seneng duit agak. Seneng. Aku seneng duit. Aku seneng arek wedok. Tapi gak iso seneng kunang arek wedok, ngalahno aku. Aku tetap memenangkan yang paling baik, yang paling benar. Enak oh kaya apa gak tak jupuk naik ke api. Ngono lho ya. Ayo mulai duit jajaran. Nyilio duit kancamu jajaran. Terus tuting. Aku janji kuping kon, tapi gak paten masih gak duwe kon. Ngono lho ya. Mari ngono getun dhewe. <laughs> Lah anjane ngono gak masalah. Anjane ngono, kalau kepingin ngelujur tetap enggak, enggak ada yang tetap. Semua dinamis. Semalam kan kita sudah jelaskan. Awakmu uripe biyen ta meneh ta saiki? Awakmu ya, Tangan. Kamu hidup di masa depan apa masa silam apa masa kini? Masa kini, masa kini maksudmu tahun ini apa bulan ini apa hari ini? Hari ini jam berapa? Jam 11, jam 11 menit ke berapa? Menit ke 46 ya. Detik ke berapa? Detik ke 60. Bisa kamu berhenti di detik ke 60? Gak bisa, 60. 1, 2, 3. Iso kon leren di siji ta loro. Jadi kon tau leren ta urip? Gak tau leren, mlaku terus. Jadi kamu tidak pernah di bertempat tinggal di satu titik waktu tidak pernah. Kamu mengalir bersama waktu. Maka pikiranmu harus terus inovatif, pikiranmu harus terus berkembang. Ojo leren, ngono ya. Ngamen gak apa-apa, wali-wali yang ngemis. Jadi gelandangan. Pak Noni ngerti banyak waliullah-waliullah yang sengaja jadi gelandangan. Meturang ulang, ngemis dielek-elek awake, cek dinyek wong enak dinyak uang itu, ngono ya dan seterusnya itu ojo ojo minder kan angger kon amene temenan ngamane temenan sinau temenan sapa rung akhirnya ono arak wedok sing wah lah apik temen suarane dan ini nek ngerayu aku ngono ya percaya ta rek ya tapi temenan sapa roya wis kon ojo atik ngarani wis kon pasrah Gusti Allah tenang aja wis. Sing kon terus bergerak, terus bekerja, terus tekun, terus jujur, terus sungguh-sungguh, gak ono pegele urip iku. Ngono ya. Asal nang Z. Ngono rek ya, wis. Sip. Tepuk tangan untuk pengamen kita. Yes, lihatnya. Iya. Berapa inovasi pens untuk Indonesia? Ah, beliau nanti akan jawab setelah saya seluruhnya ya. Ya. Terus. Ya, selanjutnya masalah campur laki-laki dan perempuan tadi. Oke. Okay. Tidak pernah ada laki-laki perempuan campur di sini. Gak pernah. Itu kan tergantung mindsetmu. Yang datang ke sini bukan laki-laki perempuan yang datang ke sini adalah orang-orang yang bersaudara karena Allah dan manusia-manusia yang mencari ilmu. Gak iling pak nek wedok, gak iling pak. Ariki iki sing Kami kami wedok, cangkeme ini kita tuh. Jadi akhirnya ketok wedok. Lah arek-arek gak ada wedok loh ya. Lah gak kerasa nek wedok ya. Eling kok nek wedok. Lah gak eling sih. Nek kon wedok berarti ndelok lanang. Kan gak ndelok. Karena kamu tidak ingat kamu perempuan. Perempuan gender itu perempuan laki-laki itu rendah. Yang lebih tinggi adalah kamu manusia, kamu makhluk Allah, kamu orang yang mencari Allah. Kalau kesadaranmu di situ, laki-laki perempuan tidak ada masalah. Meskipun nak sembahyang ya campur ya itu soal etika ya gak enak lah rasanya ya nek jumuan eh, misalnya jumuan zaman ini, masjid ya tetap dipisah ya gitu loh nek ngene gak masalah soalnya nek ngene dipisah aku takut. ya apa caranya misalnya nang wedok di sini, ya apa caranya terus yang didukur ya apa senyawasi ya apa ayo jadi saya serahkan keamanan akhlak itu kepada kedaulatanmu masing-masing kalau kesadaranmu tinggi tidak ada masalah laki-laki perempuan. Gitu kan? Gak ono masalah selama ini gak ono. Paling pol yo ya, paling desek-desek titik dia bisa men bisa minta nomor handphonenya paling ngono itu. Itu maksimal itu Pak, skandal maksimal itu. Ayo ayo ayo, apa gue? Alhamdulillah ya, Alhamdulillah di komunitas Anda ini, di masyarakat Anda ini dilindungi Allah. Karena Anda ini datang ngumpul setiap kali ada forum seperti ini kan Allah yang nyuruh dan Allah yang mencintai Anda. Surat Al-Maidah 54. 51-nya sudah berlalu di Pulau Seribu. Baca al dan Anda punya sifat persis itu yang disebut Allah. Adillah alal muslimin wa alal kafirin kepada sesama saudara engkau selalu saat penuh kasih sayang arah-arah Pak Nuh duluran temenan Pak seduluran ini temenan arah-arah ini temenan jeru hati ini arah-arah ini terus naik ke ruang yang salah gak tegoan itu namanya Aiza ada uang kok nyolong sakno ya gitu ojo menaik kok uang nyolong Cina di sakno kata arah arah Cina kok melarat yo ya sakno ngunuh Pak nek uang Jawa biasa melarat nih. Anak Cina kok mek dodol roti nganggo rengkek ya apa ngono. Hmm, saking aizahnya alal kafirin ya ngono rek. berikutnya. Apa kaitannya inovasi dengan hakikat? Ya terkait semuanya. Semua teori agama yang Anda kenal dengan teori teknologi itu adalah gula dan manisnya, api dan panasnya, laut dan ombaknya, gitu ya. Darah dan alirannya, saraf dan getarannya, itu terkait tinggal mindsetmu bagaimana melihat itu. Gitu. Kalau orang inovasi teknologi, dia harus mengerti persis hakikat benda, hakikat sifat-sifat fisikanya, kan begitu. Pokoknya nek logam pikir ya, eh, panas ini saya ini, dia harus ngerti hakikatnya itu. Jadi hakikat itu bukan hanya urusan agama, semua itu urusan agama, gitu loh. Kabeh urusan agama, angger kamu punya mindset itu, jelas aja ya. Jadi, jadi sangat berhubungan inovasi itu nah aku menyebut itu makrifatmu kamu menjalankan syariat syariat itu artinya ada jalan kamu tempuh oh ayo mempelajari pesi ayo mempelajari eh, apa ayo mempelajari frekuensi ayo mempelajari iki iki iki iki, iki. itu syariatnya kemudian torikotnya adalah iso diapakno ya iki ya nek kumparan iso dadi apa ya LTE itu dulu asal aslinya apa didolai torikote ya. Kemudian torikot itu nggak bisa anda jalankan kalau nggak ngerti hakikatnya. Nek si nguniku, nek sulfur nguniku, nek titanium nguniku, nek op, op, op opinium. <laughs> Pokoknya ngerti hakikatnya. Kalau anda pakai mesin syariat torikot hakikat dengan utuh dan komposisional maka hasilnya dalam marifat marifat itu apa sih kon roh sing wingi gak roh kon iso sing wingi gak iso gampang kok ngono lho sing wingi gak iso saiki iso iku jenenge marifat ojo aja aja aja aja aja tuwa marifat iki saiki lak diseremno Pak no aku wingi ketemu Gusti Allah jeneng Semeru nah, iya. jadi nek aku ngomong ngono iku aja terus menurut calon Loh, menurut aku pas bengi iki. Meneh, seje meneh dawa meneh. Karena hidup itu bulat, tidak sisi. Bulat itu berapa sisi? Tidak terhingga, itulah kehidupan. Jadi jangan berhenti pada satu sisi pandang, sudut pandang, resolusi pandang, tapi harus kebulatan pandang. Mulane kon itu tawaf jadi nak kon siram ke arah arek wedok, nak kepingin itu Tadi bocor tuan, ubeng ngono. <laughs> Yo yo apa kan ini? Golek ana mae mubeng kon. Ya. Terus wong tuane tak kandhani sampean siap-siap tua, Pak. Dan arek gendeng <laughs> sampean sanjem. Ya temenan dihubung itu artinya kenalilah secara menyeluruh calon istrimu itu kan gitu. Nur sudah mengatakan tadi itu segala seginya ojo pinter tok tapi ya api ojo api tok tapi Insya iso ya gak melarat temen-temen gitu kan ojo kon timbangan di bojo ayo ah, iya. tapi rotok gendeng ya apa kan ya apa kan moro-moro moro-moro kok jak nang mall ada anggar wong dodol ya apa kan <laughs> Tak nyeneng lah bojo kaya ngene iku. Akhire kon kon go kulkas bono kulkas kok eret-eret nanti. <laughs> Seneng aku rek berkelakar-kelakar. Oke, Mas Lami terus. Ya, budaya ngopi supaya bisa terarah. Itu kan apa saja pertanyaannya untuk apa saja Mas ya? Arep ngopi, arep apa saja, Anda kan sudah tahu prinsip hidup kon iku umpama gak ono agama insyaallah ya tetep apik kok kon gelem taat karo pengetahuan hatimu nalurimu jiwamu dan akalmu anggur kon taat karo Allah sudah memberi Quran itu yang Anda baca itu adalah terjemahan atau literasi dari yang sudah ada dalam dirimu jadi kamu temukan Quran di dalam dirimu, sudah ada dalam dirimu. Sudah ada, gitu loh. Kon harus ngerti lah bah ngopi bah apa-apa ngerti lah pedoman ya apa ngerti batasnya sampai jam piro ngomong apa aja bener agak ngomongi berdebat e, berdebat manfaat agak ini mencari kebenaran bersama sinau bareng tak mempertahankan kebenaran masing-masing dan ternyata bukan kebenaran tapi pembenaran dan seterusnya kan untuk pedoman kan, ini ya yuk apa yang harus kita lakukan sebagai orang kecil untuk ikut membenahi Indonesia? Dadio wong sing apik siji loro aja sampe dadi masalah sapa-sapa kon gak kudu produksi apa-apa kon dadi wong sing apik gak gawe masalah wong syukur gelem ngumbahno kambine tangga-tanggamu jadi kan beneso itu di kampung mboten ngumbahan iki kalau mbah pisan top kan mesti kan akeh marot calon mertua sing kepengin anu kan, ya ini kalau pas umbah-umbah nih bapak-bapak, gak perlu diumumkan di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagi yang punya pakaian kotor, silakan saya tunggu di beranda masjid tak umbah no pisan gitu. Pokoknya jadi uang manfaat Tidak ya, harus menghasilkan apa-apa kok dan inovasi. Inovasinya adalah pada dirimu sendiri. Kamu dari kurang baik menjadi baik, dari kurang pintar menjadi lebih pintar, dari belum bermanfaat menjadi bermanfaat dari sudah bermanfaat menjadi lebih bermanfaat so, oke okay. Ya. kita ya, harus cepat-cepat waktunya ya, selanjutnya habis. berbudaya inovasi dan berinovasi yang berbudaya nyun sewu Pak Nuh jadinya lho iki awak di dikepung diserempet kata-kata ono inovasi ono invasi ono sunnah rasul ono wah macam hashtag hashtag usgu ala macem ono wae pokoknya bingung kabeh padahal jane padha ae misale ijmi ikatan cendekiawan muslim bae iku jenenge NU Nahdlatul Ulama lah padha to bahasa Arab ijmi iku Nahdlatul Ulama bahasa Indonesia NU iku ijmi tapi gelut ijmi musuh NU lah padahal padha ayam karo pitik kok gelut ayo ada-ada ya apa sih oke rek karo asu kok kerah ya lah ngono sih <laughs> gitu loh ojo terus ucap oh, ngarani NU asu lho gak ngono carane mikir lah cara mikir gak ngono iki mindset-e gendeng iki apa ora ngono ya itu namanya simbolisasi itu namanya literasi literasi itu jangan berhenti di situ itu cara kita mengucapkan atau meraba atau mengidentifikasi sesuatu jadi ya apa caranya ya is is men sik bujuk, berbudaya inovasi dan ah, berinovasi. Nah, ini, aku pengen ngomongin Pak Pak Panu. Sing jenenge budaya itu nek kok lakoni terus jenenge sunnah. Jadi sunnah Rasul itu adalah tradisi budaya Rasul. Tapi saya kata sunnah kalau budaya itu dimusuhi. Sunnah memusuhi budaya, budaya memusuhi sunnah. Padahal bodoh. Sunnah adalah perilaku sehari-hari Rasulullah. Nek terus jenis tradisi. Budaya itu kecenderungan perilaku orang atau masyarakat kalau dilakukan dalam waktu yang lama namanya tradisi, kebiasaan. Nah, bahasa Arab ya sunnah dan sirah gitu loh. Kalau sunnah itu terkait dengan perintah-perintah Allah dan petunjuk Allah. Kalau sirah itu adalah yang muncul dari kemanusiaan dan kasih sayangnya manusia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada perilaku Nabi Muhammad sebagai Nabi, ada perilaku Muhammad sebagai manusia. Meskipun ajur-ajur jadi satu. Jadi kalau seni sunnah Rasul itu ya itu budaya. Segala sesuatu yang dilakukan manusia itu budaya. Nyusu itu budaya. nyusul itu ya budaya. Nggak percaya praktek mau bengi. Dek ayo budaya dek. <laughs> Nah, seneng arek. <laughs> Seweneng ada-ada. Wis yes, yes. Buku winter ada saya ini ya. Jadi sunnah itu nyun sewu. Ini saya saya ingin melegakan hatinya Pak Nuh karena Pak Nuh lama tidak ketemu Anda semua ya. Jadi arah-arah ini Pak, ada sunnatullah. Kalau sunnatullah ini yang di, eh, sunnatullah itu yang dikerjakan beliau nih, anak-anak pens ini. Anda kan harus taat sama sunatullah gravitasi bawa besi begini baja begini ya Anda taat itu namanya sunatullah itu adalah ketentuan Allah yang kita sebut hukum alam dan tidak ada teknologi yang tidak taat kepada hukum alam keseimbangan bahwa nek nggak gedung nek upah miring tetap kudu pondasinya sedemikian rupa sehingga taat kepada garis gravitasi jadi tidak ada teknologi yang tidak taat kepada Allah dalam arti sunatullah ya Naik gak taat mesti ambruk gedungnya, mesti jebol bikinannya gitu ya. Nomor dua sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu kebiasaan sehari Rasulullah. Ada yang diilhami Allah, ada yang muncul dari dirinya secara otentik tentang sunnah. Jadi sunnah Rasul itu ayo dipahami secara akal sehat. Jadi misalnya takjil nganggo kurma oleh ganjaran. Akhirnya mergokon kon iku letter Akhirnya kan import kurma. Soalnya nek sawo gak oleh ganjaran, nek juwet apa meneh. Lha <laughs> caranya mami apa? Sebenarnya kan kamu ambil hakikatnya. Hakikatnya adalah Allah itu seneng kalau hambanya berpuasa, bukannya memakan makanan yang langsung dari pohonnya Allah. Gurung kok masak, gurung kok godok, gurung kok liwet, gurung kok belem gitu loh. Jadi misalnya telo ya telo langsung kok pangan. Nah, Loh, ya tentu saja cocok milih telur ngono ya. Nah, jadi bukan kormanya Intinya bukan pada kurma tapi pada buah dari pepohonan ciptaan Allah yang kamu ambil langsung tanpa melewati kompor, melewati panas, melewati api. Ya, ter termasuk pisang gitu ya. Jadi kalau pedomannya tahu berarti awakmu takjil gedang ya oleh ganjaran Naik kudu kurma, Allah harus konsisten. Seluruh bumi harus bisa ditanami kurma. Lah sing iso di Arab tok eh. Lah kok enak wong Arab iki. Kene kudu import ya, berarti kene juwet juga masalah. Ya. Apa belum blembung wolo. Dan kan ya tak jeng. Ya Allah, lombok, wah takjil lombok. Campur bawang. Wah, krius krius krius Oke Ya, jadi dipelajari deh ya kan urusan hakikat juga katanya. termasuk teknologi urusannya hakikat harus tahu hakikat dari setiap benda di Quran dijelaskan semua tentang besi tentang semua dijelaskan semua gitu ya jadi oke okay, terakhir Mas Suami masih ada masih satu bagaimana budaya budaya yang memanusiakan manusia Nah, tidak ada budaya manusia manusia. Manusianya menggunakan budaya untuk manusiakan dirinya dan orang lain. Pelakunya harus manusia. Nah, kita ini kelemahannya, kita sudah terlanjur bikin negara yang subjek utamanya bukan negara, tapi pemerintah. Presiden itu ilinya dari presiden, tapi arang ilinya dari wong. Ulama itu sadar dia ulama, tapi arang ilinya dari wong. Gitu, Jadi kesadaran kemanusiaannya ya saya tidak mengatakan tipis tapi timbul tenggelam timbul tenggelam gitu loh ya maka pendidikan nomor satu pelakunya adalah manusia gurunya manusia, muridnya manusia dan mengabdi kepada kemanusiaan ini yang kurang di Indonesia jadi makanya ada keseimbangan di sini antara budaya inovasi dan inovasi budaya menurut saya itu memang perjodohan yang luar biasa gitu ya dan sekalian saya mohon izin agak terlalu panjang sekarang saya berikan kepada panjenengan Ibu Bapak Betul Pak, uh, terkait pertanyaan yang tadi berapa jumlah prestasi fans ya yang apa, untuk masyarakat atau yang bermanfaat. Kalau melihat pertanyaannya itu berarti sudut pandang produk gitu ya. Jadi ada satu alat atau produk yang dihasilkan. Tapi sebetulnya yang namanya inovasi itu kan bukan hanya sekedar produk saja. Satu program atau satu kegiatan satu komunitas yang melaksanakan e, misalkan turun ke desa itu juga satu bentuk inovasi yang goalnya atau tujuannya adalah membawa kemanfaatan untuk masyarakat gitu ya. Nah, jadi kalau pens ini di yang usia 30 itu sebetulnya melewati begitu banyak perkembangan ya. Jadi mulai dari tahun pertama 1988 kemudian menginjak satu dekade itu melakukan banyak sekali peningkatan pengembangan baik itu dari sisi SDM-nya sumber daya manusia ataupun juga dari sisi pemenuhan kebutuhan peralatan ini juga bisa menjadi satu bentuk inovasi yang bermanfaat juga karena hasilnya juga bisa menghasilkan lulusan yang ini dibutuhkan oleh Indonesia dalam hal ini industri ataupun masyarakat. Berkembang lagi di dekade yang kedua kita melakukan e, peningkatan. Peningkatan ini bukan hanya peningkatan apa dalam bentuk jumlah produk yang dihasilkan, tapi juga program-program pengembangan tadi yang arahnya ke pengabdian kepada masyarakat itu juga satu bentuk inovasi yang bermanfaat sehingga kalau ditanya berapa jumlahnya kita tidak bisa menghitung jumlah tapi yang penting jumlah itu bukan bukan hal yang penting, tapi yang penting adalah bagaimana kita terus berikhtiar untuk terus berkontribusi. Saya selalu mengingatkan gede cili itu gak dadi pekoro, yang penting sampean harus ikhlas, harus terus bersemangat untuk memberikan kontribusi. Urusan gede cili itu urusan buri. Tapi kalau sudah semangat untuk berkontribusi itu adalah satu hal yang luar biasa, prestasi untuk Anda semuanya gitu. Oke. Jadi sekali lagi mungkin uh, mohon maaf Mbak Banun Jadi sebagai tuan rumah juga saya memohon maaf apabila dalam kalau orang Jawa itu ada tiga hal Mbak Nunggi. Ada suku, gupuh, lunggu. Jadi kalau dalam suguhannya ini seadanya kemudian <laughs> langsung rumah sombong. Kemudian dalam hal gopohnya kami melayani atau melakukan proses pengaturan ada hal yang kurang berkenan juga kami mohon maaf termasuk juga lungguh atau tempat yang kita tempati bersama ini pasti ada kekurangannya jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kemudian juga saya mengucapkan banyak sekali terima kasih pada seluruh jamaah Ma'iyah terutama yang sampai nekat duduk di atas di lantai tiga itu hal yang luar biasa sehingga saya mohon nanti bersama-sama menjaga keselamatan kita semua bersaudara kita jaga keselamatan keselamatan kita juga keselamatan saudara kita semuanya ini juga termasuk satu inovasi ya jadi teman-teman duduk di itu inovasi juga gitu saya sangat menghargai gitu. Tapi sebetulnya kita ada beberapa hal ya yang ini kita kan punya pengalaman masa lalu seperti pens ini perjalanan 30 tahun. Itu ada pengalaman-pengalaman yang sudah berjalan. Nah, dari pengalaman itu tentunya kita bisa mengambil hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik untuk tetap kita pertahankan baiknya tadi. Kemudian kita pakai lagi untuk ke depan ditambah dengan apa hal-hal baru yang lebih baik lagi. Ya, jadi memelihara yang lama yang sudah baik dan menambah hal-hal baru yang lebih baik itu. Tapi ini Pak Nuh pesan kepada saya yang tadi memelihara yang lama yang baik dan menambah hal baru yang lebih baik itu jangan diterapkan untuk pendamping kita untuk istri ini jangan diterapkan itu jadi memelihara yang lama yang baik kemudian menambah baru yang lebih baik itu jangan diterapkan di situ. Oke, saya kira dari saya itu Rahman Matanyun. Oke, okay, kita puncai dengan Pak Ngo. Mudah-mudahan ini ya. Kapunten, Pak. Eh? Mbah. Oh, kapunten sedaya PE napa? Sing gedhe mawon kalau, Sing dulur mau jak nun kula kan terus mbak kula niku dulur dulur kula niku kan nenten pundi-pundi sedaya niku nggih. Lah kula niku nanti mantuk maian niku calon. Durun mantuk maian niku kan jam kali ngomong jam jam setunggal. Kula niku yo gogah ten donga. Dulur dulurku gogahan aku jam setengah lima. Aku nanti sholat subuh. Data niku dibuka jam 09.00 calon. Calon kula lha sholat subuh niku nopo kak wae nang nggo anjel ngoten ngapunten calon ya mereka dulurmu iku gak arang kok sapa kok sapa pas kon duwe keperluan to? sopon ya malaikat makanya ada istilah di maknya aktivasi malaikat aktivasi sedulur-sedulur rohania selalu menyapa tiap hari assalamualaikum assalamualaikum Jika assalamualaikum nang sapa kan ketika mau assalamualaikum sholat nang sapa kan nah diniati untuk sedulur menusur dan sedulur semuanya jadi ikon juga jam songo ya, ya biasa lah cok muring-muring lah lah saya jawab ah, dapurmu pas butuh itu ayo nyopo aku pas pas cuki kan gak ileng aku <laughs> ya nah iso itu Mas itu dialektika biasa dalam kehidupan ojo ngersula biasa kita sama Allah juga digitukan kadang-kadang gitu gak apa-apa gak apa-apa terus ya pokoknya terus no kemesraanmu ini ya terima kasih ada dua catatan saya silaturahmi hari ini yaitu yang pertama bahasa kerennya itu melting point jadi pertemuan ini pertemuan tempat berkumpulnya dari siapapun latar belakangnya apapun asal usul daerahnya dari manapun berkumpul menjadi satu kesatuan defense dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita semua. Itu yang yang luar biasa. Yang kedua, panjenengan Pirsa Nutia HP yang tahun 90-an atau awal 2000-an top. Sehingga kalau waktu itu HP kita bukan Nokia, kita tidak berani kalau rapat ditaruh di atas meja. Tapi kalau HP kita itu Nokia, meskipun seri lama ditaruh di atas meja umugia oh, Artinya apa? Peradaban modern dan kaya. Simbol itu. Tapi sekarang kemana Nukia? Kemana Nukia? Habis. Kalah sama Oppo. Kan ada Oppo itu habis. Tulisannya kan Oppo itu. Ya. Tahun 90-an, 80-an kita kenal dengan film Kodak. Semuanya film itu Kodak. Meskipun kita syutingnya Fuji, tetap bilangnya Kodak. Terus kemana sekarang Kodak? apa maknanya? Kenapa dia itu selesai? Karena dia tidak mengikuti perubahan zaman. Jadi siapapun yang tidak mengikuti perubahan zaman, tidak mau berubah, selesai. Selesai. Kalau dunia ini berubah, dan memang faktanya ada perubahan dan kita ingin melakukan perubahan maka syarat pertama kita sendiri harus bisa berubah karena kalau kita sendiri tidak mau berubah ingin melakukan perubahan ceritanya sih gak ono gimana mau melakukan perubahan ngawak dia gak berubah Nah, untuk berubah itu perlu yang namanya kreativitas. Kreatif. Mikir sing seji. naik kreatif podo duduk kreatif jenis Podo kok kreatif. Kreatif itu mesti seji. jadi kalau dia bisa melihat di mana letaknya yang kita harus bisa membangun perbedaan khasnya atau uniqueness maka disitulah kreatif itu kalau kreatif ini dikembangkan dan ujungnya ditambah dengan usefulness kemanfaatan cc, tur ono manfaati. soalnya ono sing cc gak manfaati. mohon maaf jangan tersinggung rambut kita kan kayak begini potong kan ini yang dikecilin ditipisin saya coba panjenengan potong supaya CC yang di sini ditipisin ini ditawoin. oh oh, iki? Kreatif, Pak. Tapi kreatif model kayak gitu kan apa manfaatnya? Oleh itu ujungnya bukan sekedar kita itu beda, tetapi bedanya itu membawa kemanfaatan. Kalau kemanfaatannya itu memiliki manfaat secara ekonomi, Itulah yang namanya inovasi. Jadi inovasi itu dasarnya adalah kreativitas yang memiliki manfaat. Kalau manfaatnya memberikan dampak ekonomi, maka jadilah itu inovasi. Pertanyaan berikutnya lagi, cara ini supaya kreatif? Kan gitu kan? Kenapa caranya supaya kreatif? orang itu akan bisa berpikir kreatif atau bertindak kreatif atau memiliki kreativitas kalau tergantung dari gimana dia caranya berpikir. Nah, di dunia pendidikan itu punya peran yang luar biasa bahwa kreativitas itu bisa dibangun bukan sekedar warisan genetik tapi bisa dibangun. Caranya, kalau kita mau berubah berpikir atau cara berpikir, biasanya di kampus kita atau sekolah kita itu pertama hafal. Sehingga caranya itu dikejut kiopo ya caranya arah-arah itu hafal. Nevis hafal kudu ngerti. Hafal bab apa bab apa hafal ngerti ngerti nek wis ngerti iso nerapi lu coro sing orang itu hafal ditambah dia itu di samping hafal juga ngerti di samping dia itu ngerti juga bisa nerapi itu masih dikategorikan berpikir order rendah berpikir order rendah hafal rumusi ngerti maknane isok nerapke itu masih kategori berpikir order rendah dia ini kalau kita dapat tiga itu tidak akan bisa bersaing ya karena persaingan ke depan bukan sekedar kemampuan seseorang untuk menjalankan sesuatu tetapi gimana dia bisa melakukan inovasi-inovasi itu. Nah, untuk bisa melakukan inovasi, maka dari level 3 tadi itu harus dinaikkan. Seseorang itu harus terbiasa atau harus bisa menganalisis. Kenapa? Mengapa? Ini misalkan. Ini 600 mili. Kenapa aku gak 500? Kenapa aku tidak 500? Kenapa kok 600? Bisa enggak wadi mikir dengan cara yang lebih sederhana. Aku tak total 600, aku totalan 500. Ini mesti ono apa-apa ini. Adik 600, 300. Kan sing totalan second. Tekel itu granit yang dulu 30-30 naik menjadi 60-60 apa kan sing selawe apa 35-35 on apa eh? artinya apa itulah analisis itu sehingga kalau kita terbiasa menganalisis dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan mengapa, kenapa, maka di situ pula lah nanti kita akan terbiasa mengevaluasi ujung dari itu semua maka kita bisa mencari kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan, akhirnya kita puncaknya itu kita bisa berkreasi atau kreativiti. Sehingga apa yang sampaikan Pak Zar tadi itu, kalau dalam tesis keagamaan al muhafadatu al qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah, mempertahankan yang lama yang masih baik dan mencari yang baru yang lebih baik. Tapi ini jangan saya tidak mau menerapkan di urusan rumah tangga. Saya tidak tidak berani menerapkan mempertahankan yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Bubar. Itu hanya berlaku untuk urusan yang lain. Untuk urusan rumah tangga janganlah itu. Kita tetap aku memilih setia. Hmm itu. Kalau ada yang bisa nyanyi lagu itu bagus itu. Aku memilih setia lagunya sifatin. Aku gak iso aku. Aku kayak penikmat dong. <laughs> itu. Oke itu yang terakhir, yang paling akhir be yourself. Panjenengan dadi diri sendiri. Panjenengan siapa? Ya itulah kalau itu bisa kita lakukan Tambah tadi itu proses itu Kok insya Allah Bangsa ini Tahun 2045 Pada saat 100 tahun Indonesia merdeka Kurang kira-kira pitulas tahun Atau puluh tahun agamanya gitu Dan itu adalah masa panjaringan semua Saat itulah Insya Allah Kejayaan Indonesia akan menjadi kenyataan. Thank dan Apa yang dilakukan oleh Cak Nun? Yang dilakukan oleh Maya, yang dilakukan oleh kita semua ini itu adalah bagian dari menata anak tangga, anak tangga menuju puncak kejayaan Indonesia dan puncaknya insya Allah nanti 20-40. Selamat berjuang, sukses insya Allah. Uh, saya tidak bisa mengelak untuk merespon Pak Nur sedikit sebab gini kalau inovator itu dia bukan mengikuti zaman mengikuti zaman awalnya tapi ini jadi teknologi kira koyok jaran larat rek kon kudu iso nututi jaran nyekel buntute maring ngono nek wis iso kok tututi tunggang ngono jaran mulane kecilik kon dididik lagu jaranan jaranan jarane jaran teji kon cek iso nunggangi kok kon iso ditunggangi tok ae ngene iki ngene melok ngene ngono melok ngono iki kamu menjadi ekor terus inovator adalah kepala dari perjalanan zaman jadi anda harus menjadi fa'il harus menjadi pelopor anda yang membuat tren anda yang membuat inovasi baru satu jadi berpikirnya nunggangi keadaan, nunggangi dalam arti positif. Nunggangi keadaan, bukan kamu ditunggangi keadaan. Jadi kamu tidak menjadi objek atau pelengkap penderita dari perkembangan teknologi, gitu ya. Saya kira ini juga pedoman dari Pence. Nomor dua, berarti futurologi sangat penting, sangat utama. Ya ayatnya jelas Al-Hasrah 18. Fatamdu nafsu ma qaddamat lewat Watakullah Di situ dikasih kunci watakullah Jadi selalu waspada terhadap segala gejala. Setiap tahap inovasi dilakukan ketekunan waspada, terus waspada. Inovasi waspada inovasi. Jadi itu artinya saya ambil takwa itu adalah kewaspadaan yang terus-menerus atas apa saja dari Allah sampai cacing dan semua keadaan. Eh, dunia dan kehidupan. Itu ya nomor dua. Terus teman-teman sekalian, sayang sekali e, malam hari ini kita tidak bisa sampai larut. Tapi Pak Pak Nus saya sangat yakin, saya tidak pernah pesimis kepada Indonesia. Wis sak bosok-bosok eh. Si ono Gusti Allah Gusti Allah gak terima lagi makhluknya dibosok-bosok kok gak terima bukti ini Pak arek-arek iya Pak. Bangkit, Pak siap-siap arek ada siap-siap wis ah, wis wis ketok mulai saya wis ketok mereka tidak hanya pinter mereka tuh mereka tuh juga ngeyelan terhadap keadaan Butuh tak dandani ayo ayo wis gak putus asa dan mereka ndak ruwet-ruwet Pak stres wis ono dalane ya perjalanan tidak stres ojo stres ya. sederhana gak ruwet-ruwet apa resepnya gak stres ya ojo stres ngono Supaya tidak stres, jangan kasih ruang dan waktu kepada stres. Kamu kerja terus, tekun terus, pegel rohani, jasmani, pegel jasmani, rohani. Setiap kreasi harus rekreatif, setiap rekreasi harus kreatif. Terus menerus. Ojo, aku seumur saya ini aku gak tahu leren, gak tahu leren kayak ini. Opo, opo, tadi opo aku. Cek tadi opo, gak cek ya opo Aku Rene mergo aku cinta kon titik. Terus saya opo, terus. keadaan gak ada masalah wis kecuali kon kaya aku mandat tak dandanane wong aku gak dikai mandat ya menengane aku sing penting arek-arek tanduran anyar iki tak sirami temenan rek ayo rek ayo rek kon iku dadi kelapa kopi kon dadi galihmu sing kuat ya oyotmu sing jero kon ojo mbodak-mbadok wae tok gak kon ya saya sangat yakin Pak Nuh Dan Pak Nuh ini sudah 10 tahunan tidak ketemu teman-teman maknya Sekarang sudah tumbuh macam-macam di mana-mana Dan tidak menjadi kelompok Tidak menjadi ormas Tidak menjadi pihak Mereka itu semua adalah ruang bagi seluruh Indonesia Siapa saja diterima Pak Nuh sudah mengatakan di poin pertama tadi Sopo ayo tekon diai bah Tatoan bah Gimbal bah Janok masalah karena setiap orang kita temani untuk mencari yang lebih baik. Ojo khawatir, dia pasti akan cari yang lebih baik untuk dirinya masing-masing. Ojo khawatir, ojo kalau dikandani kandani Ojo kalau dilok-lok no jarno Kasih mereka kemerdekaan dan kepercayaan, mereka pasti mencari kebaikan. Tidak ada anak datang ke maknya punya niat jahat, punya niat bodoh, tidak ada. Mereka ke sini semua untuk menjaga, mengembangkan dan menginovasi seluruh keadaan. Amin ya amin, alamin, ya Pak Nuh, kita tidak teman-teman di kanjeng belum tahu lagunya eh sirah sirah ya ya ya bismillah ya ya ya amin amin amin ya ya ya bismillah bismillah ya ini saya maju uh, eh, karena ini dias ke 30 ke 30 teman-teman sekalian kita bersyukur aja kita akhiri dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudon kepada Allah, husnudon kepada diri kita, husnudon kepada semua orang husnudon kepada masa depan kita semuanya. Kita jangan terlalu banyak meratap-ratap dan mengeluh-mengeluh mengenai keadaan. Lebih baik kita bekerja, lebih baik kita tekun, terus menerus. Dan jangan terlalu memikirkan yang kamu tidak mampu pikirkan. Masing-masing menemukan skala dan kadarnya sendiri-sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kita menyanyikan lagu syukur karya Habib Muntahar tahun 1946 untuk fans yang berdias Natalis ke 30. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Jadikanlah semua yang hadir di sini adalah prajurit-prajuritmu ya Allah. Jadikanlah mereka yang berkumpul di sini adalah kekasih-kekasihmu. Kekasih-kekasih yang membangkitkan dunia, membangkitkan masa depan, membangkitkan manusia dan memperbaiki yang buruk-buruk yang salah-salah di dalam peradaban yang sekarang sedang berlangsung. Amin ya rabbal alamin. Mereka adalah manusia-manusia baru yang Engkau sendiri menciptakannya ya Allah. Tuntunlah mereka, jagalah mereka, lindungilah mereka, dan kasihlah mereka fasilitas supaya mereka bisa hidup dengan tentram dan inovatif. Amin ya rabbal alamin.